awan. Di atas awan di rumah si Donald. Hadirin yang tampan dan rupawan, tepuk tangan untuk grand final. Jumpa, jumpa, dan jumpa lagi dengan Karin. Si mata minimalis dan hidung ekonomis. Karin sang grand finalis. katanya anak kecil. Cuman gimmick. Ngomong apa aja lucu, mandiin burung lucu. Sekarang terbukti, karma masuk grand final. Dan mengalahkan abang 35 besar yang lucu lainnya. Dan di Suca tiga ini tinggal ada Karin, Bang Bintang, dan Mas Yewen. Nih, Karin kasih tau sama kalian ya. Mau pendukung kalian seantero Jakarta pun, Karin nggak apa-apa. Kalian mau juara berapa ambil, nggak apa-apa Karin ikhlas. Yang penting 100 juta untuk Karin. Dan Karin ini kalau dapat 100 juta, Karin mau beramal. Karin mau beliin Om Radit peninggi badan. Kathleen, Om Radit peninggi badan. Om Radit bisa setinggi Monas. Ma makanya Om Radit, bantu Karin jadi juara. Juara adalah orang yang paling disukai sama masyarakat. Juara itu gambarannya kita bisa lihat dari followers Instagramnya. Followers Instagram Bang Bintang 20 pak. Apalagi followers Instagram Mas Yewen, cuman 2755. Ini nih mau beli cilok aja, ini kurang. Dan followers mereka itu kalau digabungin dikali dua ditambah 500 masih nggak bisa ngalahin followers Instagram Karin yang 74 kah? Akhirnya nggak sia-sia kan beli followers. Dan karen ini umurnya 10 tahun. Mas Yewen umurnya 22 tahun. Sedangkan Bang Bintang umurnya 21 tahun. Nih dengerin ya. Kalian ngalah kenapa sama anak kecil? nggak malu apa? Menangnya cuma sama anak kecil. Ikarin minjem uang 50 ribu. Laper kakak. Di Instagram Bang Bintang. Bang Bintang, kirim salam sama Karin ya. Bang Bintang, suruh fallback Instagram Karin. Kalau di Instagram Mas Yewen, Mas Yewen, kenal Bang Bintang gak? Kalau kenal, bilangkan ke Bang Bintang. Kirim salam sama Karin ya. si anak-anak di seluruh Indonesia. Nanti ini di Suca 4 yang ikut itu Baby Tata, Gempi, Daus Mini. Rin, ini cara matiinnya kayak mana nih, Rin? Alamak, dipencet aja nih lo, Mak. Sudon. Oh, jadi sudon tuh artinya mati ya? Baru tahu kayak gitu aja, Mama sok-sokan kali. Eh, Karin, kusudon sudon kan dulu itu kompor. Rin, kau tahu Rin? Ya Allah Rin. Pak Badrun itu yang deket rumah kita itu, ya Allah Rin. Ketabrakan ya Rin. Tersutun dia. Dan mama sekarang juga sering lupa waktu. Iya, mama itu lupa jemput Karin di sekolah. Ingat kali Karin tuh hari Senin itu ya? Karin pulangnya jam 5, mama jemputnya jam 6. Hari Selasa pula jemputnya. itu pun gara-gara diingati sama lagi makan malam ya di sini kok kayaknya ada yang kurang Mama, Willy, Kevin Oh iya ini sambal ya Udah siap makan ya kan Is ini anak kok tinggal dua satu lagi di mana? Siapa namanya? itu loh yang kecil-kecil cerewet itu yang suka niruin GGS auh.